Sehingga bimbingannya adalah romansa rumah tangga. Hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum perlu diwujudkan dipraktekkan, diamalkan dalam rumah tangga untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun sudah sekian tahun lamanya berumah tangga. Meskipun sudah berusia senja. Meskipun sudah menyandang status sebagai seorang kakek nenek bahkan. Dan ini semuanya barakallahu fikum diambil dari tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam atau tindakan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai umatnya seyogianya meneladani apa yang beliau lakukan dalam rumah tangganya insyaallah taala mendapatkan meraih keberkahan rumah tangga dikarenakan barokah mencuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cukup banyak hal-hal yang beliau lakukan <clears throat> menghidupkan romansa dalam rumah tangganya di antaranya adalah memanggil pasangan dengan panggilan yang paling disukai. Selama tidak ada unsur perkara-perkara yang mungkar padanya dan selama tidak ada unsur tasyabuh dengan kaum kufar memanggil pasangan dengan panggilan-panggilan yang disukai akan menciptakan mawaddah warahmah menunjukkan rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih memunculkan menciptakan suasana yang harmonis, yang romantis pada pasutri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan kata-kata Humaira disebutkan dalam An-Nasa'i al Kubl Nasa'i dari Aisyah semoga Allah meridainya dia berkata orang-orang Habasyah mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi melakukan sebuah permainan pada waktu Idul eh, waktu Id. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Dipanggil Ya Humaira. Humaira itu tasgir dari ahmar. Makna asasnya ahmar ialah merah. Tapi kata-kata ahmar ketika digunakan untuk seorang wanita menggambarkan wanita yang cantik jelita. Barakallahu fikum. Humaira tasgir bentuk kecil. Dikarenakan Aisyah kala itu masih belia. Dipanggil dengan panggilan sayang. Homero. gitu ya. Kalau dipanggil sekarang ini cantik gitu. Hah? Mau lihat mereka bermain? Dikatakan mau ya Rasulullah. Ini hadis sahih. Barakallahu fikum. Ini panggilan lembut, panggilan kasih sayang, panggilan penuh cinta. Khusus untuk pasangan. Ya Humaira Ini bentuk romansa rumah tangga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka masing-masing pasutri dari kalangan kaum muslimin bisa mempraktekannya. Memanggil pasangannya dengan panggilan-panggilan sayang dan itu hanya untuk mereka berdua. Ketentuannya tadi selama tidak ada padanya hal-hal yang mungkar atau tasyabbuh dengan kaum kufar. Itu aja. Selebihnya silakan. Dan itu biasanya privasi pasutri. Hanya mereka berdua yang tahu panggilan tertentu untuk pasangannya. Barakallahu fikum. Adapun memanggil pasangan dengan nama aslinya diperbolehkan. Memanggil dengan kunyahnya diperbolehkan. Ya Aba Fulan, Ya Umma Fulan, Ya Abu Muhammad, ya Ummu Muhammad, ya Abu Abdullah, ya Ummu Abdullah. Boleh. Dikarenakan itu adalah nama aslinya atau kunyah aslinya. Selebihnya silakan melihat norma kepantasan di tengah-tengah masyarakat. Ini penting. Ketika di masyarakat kita barakallahu fikum terbiasa di tengah-tengah mereka seorang suami memanggil istri dengan namanya langsung, tidak ada masalah. Atau istri memanggil suami dengan namanya langsung, tidak ada masalah. Atau memanggil nama singkatannya, tidak ada masalah. Tetapi kalau di tengah-tengah masyarakat itu dianggap tabu, kurang etis, kurang patut, kurang tepat, kurang adab, maka panggillah pasangan hidup kamu dengan panggilan yang mubah sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Difahami ya? Misal ada orang namanya Ahmad. Ahmad. Gitu ya. Di masyarakat biasa istri manggilnya Ahmad. Ya Ahmad. Panggil namanya langsung, tidak ada masalah. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat itu tabu, kurang patut, kurang etis, maka panggillah suami kamu dengan yang sesuai dengan masyarakat. Orang Jawa manggilnya Mas. Namanya siapa? Mas Ahmad. Ada masnya. Tidak mau perak dia, maunya mas. Mas Ahmad gitu. Mas, gitu. mas, panggil mas. Kak, panggil kak. A panggil A. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Adapun panggilan-panggilan tertentu, panggilan-panggilan sayang yang disukai itu privasinya Pak Sutri. Intinya adalah barakallahu fikum. Dalam rumah tangga perlu menciptakan nuansa-nuansa romantis yang harmonis sehingga terus terjaga mawadah, terjaga rahmah, rasa cinta di kalangan pasutri. Sutri. fikum dan itu sangat menyenangkan hati pasangan. Contoh yang lain. Romansa rumah tangga yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah semua kalau meridainya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar atau bertelekan pada pangkuanku sementara aku sedang haid lalu beliau membaca Al-Qur'an. Kata-kata yattaki'u fi hijri. Dia bertelekan bersandar, berbaring, bersandar di pangkuan istri. Itu romantis. Meskipun dia sedang haid, tidak masalah. Lalu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Tindakan tadi ketika niatnya untuk ibadah dapat pahala. Apalagi disertai dengan membaca Al-Quran. Sambil uh, bertelekan di pangkuan istri meroja Al-Quran. Suaminya membaca Al-Quran, istrinya menyimak. Atau istrinya membaca Al-Quran, suaminya menyimak. Atau berbincang-bincang yang hangat dengan keluarga. Romantis. Dan itu langsung dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang sama bisa dikerjakan sebaliknya. Istri bersandar bertelekan di pangkuan suami. Istri berbaring di pangkuan suami. Tidak ada masalah. Satu sama lain memberikan rasa kasihnya, rasa sayang sayangnya, rasa rahmahnya dicurahkan di situ. Ingat ini tidak mesti yang muda-muda. Yang tua-tua juga bisa. Jangan membayangkan ini itu masa lalu Ustaz. Dulu masih muda ya biasa kayak gitu. Sekarang tua Ustaz, udah jadi mbah. Dan nah, tetap Nabi kita Muhammad SAW dah berusia lanjut. Contoh yang lain ialah barakallahu fikum seorang istri menyisir rambut suaminya. Atau sebaliknya, suami menyisir rambut istrinya. Itu juga dicontohkan oleh Aisyah semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Aku dahulu biasa menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya sedang haid. Contoh yang lain, mencuci rambutnya suang sang suami. Ya, dikasih dikeramasi oleh istrinya. Atau sebaliknya. Dicuci rambutnya. Kuntu aghsilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku dahulu biasa mencuci kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sedang haid. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain hal itu terjadi ketika Rasul iktikaf di masjid. Sedang iktikaf di masjid. Kamarnya Aisyah di bagian kiblat. Ada pintu di situ. Beliau dalam masjid, kepalanya dimasukkan di kamarnya Aisyah dari dalam di sisi sama Aisyah, disisiri, cuci, keramasi, sisir lagi. Itu tindakan-tindakan yang romantis, yang harmonis. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, barakallahu fikum, menyuapkan makanan kepada istri atau kepada suami atau saling suap-suapan. Ini bukan lagi pacaran ya. Ini pasutri suami istri. Dan itu berpahala. Disebutkan dalam hadis Innal Bukhari dalam sahihnya dari Sa'ad bin Waqqas semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami mar'atik." Yang artinya sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan sebuah infak, sebuah nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah padanya, infak yang ikhlas. Melainkan kamu akan dikasih pahala atasnya. Hingga yang kamu masukkan di mulut istri kamu. Kamu suapkan di mulut istri, istri kamu. Ambil sendok, suapi istri kamu. Makanan atau minuman atau kudapan itu terhitung nafkah. Kalau kamu ikhlas, nafkah terbaik dikasih pahala. Itu keutamaan menafkahi istri. Yang diambil faedah adalah kata-kata engkau menyuapkan makan ke istri kamu. Itu menunjukkan hal yang masyhur di kalangan mereka kala itu ialah suami nyuapin istri makan. Istri nyuapin suaminya makan, saling suap-suapan ketika makan. Itu nuansa yang romantis, yang harmonis antar pasutri. Menunjukkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, ketentraman dalam jiwa, kedamaian hati, bahagia lahir batin dengan keluarganya. Suapan. Makan, biasa dikit nyuapin dia lauknya apa ngambilkan dia nyuapin nasinya atau kerupuknya itu luar biasa jangan diremehkan dikarenakan hal-hal ini dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW itu yang pertama sunnah Rasul yang kedua efek yang sangat positif Hal-hal yang disebutkan di atas itu menggambarkan rumah tangganya bagus. Rumah tangganya penuh dengan rahmah, mawadah, sakinah. Tidak ada permusuhan, tidak ada gesekan, nggak ada error. Sebab kalau rumah tangganya bermasalah, ada problematika, ada error, ada trouble, tidak mungkin mampu dan bisa mengejarkan poin-poin tadi. Ha? Laki uring-uringan sama nyonya, nggak mungkin manggil Homero, nggak mungkin. Meskipun dia cantik jasa Samarinda, nggak mungkin ngomong katakan cantik. Kata-kata ngomong nggak bakal bisa. Kenapa? Laki ada class, nggak bakal bisa. Itu ucapan, itu panggilan. Ketika betul-betul rumah tangganya romantis, harmonis, baru bisa. Barakallahu fikum. Nyisir rambut dari pangkuan, nyuapin makan. Ini semuanya gambaran rumah tangga yang romantis, yang harmonis. Itu pasti. Ada trouble, ada error. Tidak bakal bisa mengejarkan poin-poin tadi. Tidak bakal bisa. Barakallahu fikum. Lah ya kok nyuapin istri yang ada piringnya yang terbang yang ada gelas yang terbang, yang ada sendoknya yang terbang, lagi trouble. Sehingga jangan meremehkan. Ini hal-hal yang membuat rumah tangga itu menyenangkan. Rumah tangga itu membahagiakan, penuh dengan rahmah, dengan mawadah, cinta kasih antar pasutri. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, ialah minum di tempat bekas minumnya istri atau suami. Istilah lagi minum nih. Di sebelah sini dia minumnya. Suami juga sama di tempat yang sama dia minum. Romantis itu juga dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ketika baru baru menikah dengan Aisyah. Barakallahu Bahkan selama berumah tangga dengan Aisyah. Biasa itu. Minum di sebuah bejana, di sebuah gelas. Di tempat bekas minum itulah belum minum. Dan itu di hadapan istrinya. Atau di hadapan suaminya. Supaya dia tahu romantisnya. Nah, kalau dia pergi kabur gak ada orangnya ya nggak bakal nggak ada efeknya. Istrinya minum langsung ke dapur Ikut diminum sama suami nggak kelihatan, nggak ada efeknya. Maksudnya dikerjakan di depan pasangan hidupnya. Dia minum ditaruh, diambil sama suaminya. Tempat yang sama. Minum di depan istrinya. Wah, itu akan berbunga-bunga. Itu dia akan tersenyum manis. Dia merasa di eh, disikapi dengan sikap yang romantis. Akan memunculkan rasa cinta, kasih sayang gitu. Meng menggambarkan suaminya betul-betul mencintai dia, menyayangi dia. Sampai seperti itu. Contoh yang lain yang juga ditentukan oleh Aisyah semoga Allah meridainya ialah menempelkan dagu di pundak suami menempelkan pipi di pipi suami gitu ya nah, sini sambil melihat permainan orang-orang Habasyah yang tadi itu ya Humaira cantik mau lezat mereka bermain. Mau ya Rasulullah. Beliau berdiri di pintu kamarnya Aisyah. Dari belakang Aisyah menempelkan dagunya di pundak Rasul dan menempelkan pipinya ke pipinya Rasul. Nah. kami insyaallah ya. Tandanya apa ini? Tanda cinta, tanda kasih, romantis, harmonis. Itu Pak Sutri. Barakallahu fikum. Hasbuki Cukup? Belum ya Rasulullah. Lagi. Lama. Hasbuki? Cukup wahai Aisyah? Belum ya Rasulullah. Lagi. Hasbuki? Cukup? Belum ya Rasulullah. Katanya Aisyah, sungguh demi Allah bukan permainan yang membuat saya berlama-lama. Tapi supaya orang tahu kedudukan aku pada beliau SAW. Jadi yang bikin lama bukan lihat permainan Habasyah itu, ininya bikin lama gitu deh. barakallahu fikum itu romantis itu harmonis langsung dicontohkan Nabi kita Muhammad dan Ummahatul Mukminin para istri-istrinya jangan mengadakan lebay lebay wis tuwek lebay lo kok lebay itu loh sunnah rasul ini rasul yang mencontohkan ini ah kayak anak muda aja Nah, yang tua harus berjiwa muda. Jangan merasa tua terus hampa rumah tangganya. Jangan merasa lah senja usia, senja pula rumah tangganya. Tidak. Terus ada pembaharuan, diupdate rumah tangganya itu. Iya. terus diperbaharui. Terus diperbaharui, dimunculkan yang namanya bunga-bunga kasih, bunga-bunga cinta. Terus dimunculkan dengan hal-hal yang romantis seperti ini. Dan itu surprise. Gitu. Kalau sifatnya itu janjian, tidak asik. Nanti ya, setelah taklim ya, dos tidak jadi. Wis. Surprise, langsung spontanitas. Itu yang membuat adanya getaran cinta dalam hati. Dan itu pada pasutri. Iling pasutri, pasangan suami istri, bukan pacaran. Barakalafikum. Ya, mereka pacaran dalam rumah tangganya, Barakalafikum. Ada Ini contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi yang lain. Semuanya ada dalam bimbingan sunnah. Maka bimbingan sunnah dalam berumah tangga tujuan utamanya ibadah. Target utamanya meraih pahala. Semua aktivitasnya diniatkan solihah untuk ibadah dapat pahala. Ini yang rutinitas. Tapi jangan lupa ada waktu-waktu, momen-momen, saat-saat di mana dalam rumah tangga itu perlu refreshing. Perlu suasana canda dan tawa. Riang gembira. Mubah. Bukan perkara yang mungkar. Ada saat-saat untuk romantis dengan keluarga. Nuansa yang romantis, yang harmonis. Dengan hal-hal yang spontanitas yang berkala, yang tiba-tiba itu sangat disuka oleh Pak Sutri barakallahu fikum. Selebihnya silakan Anda kembangkan sendiri. Ini teori dan beberapa contoh, selebihnya silakan Pak Sutri mengembangkan sendiri selama tidak ada hal yang mungkar padanya. Dan selama itu dikerjakan antar Pak Sutri nggak ada lagi orang lain bersama dengan mereka. Ya panjang kalau mau diuji panjang. Itu kan penjabarannya kan sesuai dengan uh, adatnya masing-masing. Hal-hal yang dianggap menumbuhkan cinta itu kan banyak. Ini ini ini ini dari mulai yang umum sampai yang sangat intim sekali. Panjang rinciannya. Islam mengizinkan dengan ketentuan tidak ada yang mungkar padanya dan tidak menimbulkan fitnah barakallahu fikum. Romansa rumah tangga. Barakallahu fikum. Jadi ada saat-saat serius, ada saat-saat beribadah, ada saat-saat santai dan renyah. Itu pun ketika diberdayakan niat yang soleh padanya. Hal yang bermain-main tadi juga dinilai ibadah dalam Islam. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya ibadah. Semua berpahala. Canda tawa, ibadah berpahala. Romantis, berpahala ibadah. Hal yang harmonis berpahala ibadah, menyenangkan dan berpahala. Itu yang diinginkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun bimbingan yang paling inti dalam rumah tangga ialah berkaitan dengan hukukun wa wajibat hak-hak dan kewajiban. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 228. Allah berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirijali 'alaihinna darajah. Bimbingan ayat ini. Allah mengatakan walahunna dan para wanita, para istri memiliki hak Mislulladzi alaihinna semisal atau seimbang dengan kewajiban mereka bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Walirijali 'alaihin darajah sementara kaum laki-laki kaum suami memiliki satu tingkatan lebih daripada para istri. Ayat ini menerangkan tentang adanya hukukun wajibat. Hak dan kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban. Suami punya hak, punya kewajiban. Bedanya hak laki-laki lebih besar. Satu tingkatan di atas sang istri. Ini bimbingan yang paling inti, yang paling utama, yang paling panjang pembahasan di kalangan para ulama tentang hak istri, kewajiban istri, hak suami, kewajiban suami. Itu paling panjang pembahasannya. Ini saya akhirkan dikarenakan pembahasan ini sering disampaikan barakallahu fikum dalam banyak majalis. Hak istri ini ini, hak suami ini ini ini ini. Itu paling sering. Yang jarang-jarang yang bagian awal-awal tadi. Maka saya dahulukan supaya menjadi perhatian kita semua barakallahu Baru fokus pada pembahasan ini. Hukukun wa wajibat. ketahuilah terkait dengan hak dan kewajiban. Hak suami lebih besar. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan sebagian ulama kita. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahada yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain. Niscaya aku akan perintahkan wanita, istri sujud pada suaminya. Ini hadis menerangkan barakallahu fikum hak suami sangat besar atas istrinya. Hak suami sangat banyak atas istrinya. Barakallahu Lebih besar, lebih banyak. Dan penekanan supaya para istri betul-betul ikhlas, tulus menunaikan hak suami. Dan menegaskan wajib bagi istri untuk menunaikan haknya suami. Barakallahu Terkait dengan hak dan kewajiban yang khana fitina azakumullah ada yang disebutkan dalam syariat. Secara syarak disebutkan ini kewajiban istri, ini kewajiban suami, ini hak istri, ini hak suami. Tetapi juga ada yang dijelaskan secara orf, yakni kebiasaan masyarakat setempat. Selama oruf tadi tidak ada padanya pelanggaran syariat. Hal-hal yang biasa dikerjakan di masyarakat itu merupakan kewajiban istri lakukan. Hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dianggap itu kewajiban suami laksanakan. Meskipun tidak ada nas dalilnya. Selama tidak ada pada perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Itu dari kata-kata bil ma'ruf walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Kata-kata bil ma'ruf dua pengertian. Yang pertama bil ma'rufi syar'an dengan cara yang baik secara syariat dan yang kedua bil ma'rufi urfan dengan cara yang baik secara adat masyarakat yang bagus. Juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berumah tangga dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf secara syariatan, secara adat istiadat tempat para fikum. Ma'ruf syar'an, ma'rufun urfa. Di sini pentingnya Pak Sutri memahami latar belakang masyarakatnya. Pentingnya Pak Sutri memahami kultur masyarakatnya bagaimana adat mereka, bagaimana biasanya mereka dalam rumah tangga, dalam berinteraksi dengan eh, dengan Pak Sutri, dipelajari, dicermati. Ketika ada hal-hal yang mubah, mubah atau hal-hal yang mengandung maslahat yang umum atau bahkan sesuai dengan syariat, maka kerjakan kerjakan, praktekan dalam rumah tangga Anda barakallahu fikum. Itu bil ma'ruf. Itu bil ma'ruf. Wallahul musta'an. Akan saya bawakan secara global dikarenakan panjang pembahasannya. Cukup dengan global insyaallah. Kita mulai dengan kewajiban-kewajiban istri. Haknya suami. Yang pertama ialah at-ta'ah. Sang istri wajib mentaati suaminya dalam perkara yang wajib atau dalam perkara yang mustahabbah sunnah atau dalam perkara yang mubah dan tidak boleh mentaati suami dalam perkara haram atau perkara maksiat. Inna fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Camkan baik-baik. Dan itu hukumnya wajib. Ciri-ciri khairun nisa. Istri yang terbaik ialah antuti'ahu idha amar. Taat ketika diperintah. Pahalanya surga. Rasul mengatakan dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha" wa فرجها farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannat Perempuan manapun apabila dia mengerjakan sotima waktu dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya maka dimasukkan dalam surga dia akan bisa masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ketaatan kepada suami sebab meraih surga. Barakallahu fikum. Sehingga camkan baik-baik ini. Ya. Kewajiban istri mentaati suami. Apapun status istri, apapun sesuami. Meskipun Anda wahai istri anak khalifah, anak presiden, anak seorang nabi, anak seorang rasul tetap berkewajiban untuk mentaati suami. Meskipun suami kamu miskin, meskipun suaminya kamu e, orang biasa, rakyat biasa, miskin, fakir dan punya harta, tetap wajib mentaati dia sebagai suami. Jamkan baik-baik, ini lumbung pahala. Hatta dalam perkara yang mubah sekalipun diwajibkan untuk mentaati sang suami. Barakallahu fikum. Ketika suaminya menyatakan eh, memerintahkan kepada istrinya misalkan perkara yang mubah wajib kamu taati. Gitu ya. Yang buatkan kopi. Jangan lupa ya pakai gula aren. Yang kopinya jangan lupa dikasih teman pisang goreng. Apa hukum minum kopi? Apa hukum minum kopi? Eh? Wajib. Minum kopi hukumnya apa? Wajib. Allah Akbar. Mau ya akhi. Minum kopinya. Apa hukum makan pisang goreng? Mubah ya akhi. Mubah. Jangan mengatakan wajib. Repot jadi. Barakulahikum Tapi ketika suami yang memerintahkan yang meminta wajib bagi istri untuk membuatkan kopi kesukaan suami. Jangan lupa gulanya aren. Jangan lupa pisang goreng ketika ada di situ. Itu lumbung pahala. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Ini ibadah, ketaatan kepada suami itu wajib. Dapat pahala wajib, dapat pahala ibadah. Yang lain bikin kopi mubah. Tapi kamu wahai bikin kopi ketika itu wajib dan berpahala. Berpikirnya seperti itu. Ya mas, insya Allah siap. Buatkan bikin kopi yang paling zen yang disukai sama sang suami di bawah disuguhkan dengan senyuman yang manis meskipun kopinya pahit jadi manis karena yang menyuguhkan manis senyumnya manis diminum masya Allah nikmatnya kopi masya Allah itu luar biasa. Makan pisang gorengnya. Luar biasa. Manis pisang ini. Gitu. Eh? Senyum suaminya. Kamu dapat pahala. Bayangkan semata-mata bikin kopi dapat pahala. Semata-mata menyiapkan pisang goreng dapat pahala. Kenapa ketaatan kepada suami? Yang kamu pikir pahalanya itu pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Sehingga kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran, jangan terlalu banyak, jangan banyak eh, apa namanya? Uh, keluh kesah, jangan merasa jadi pembantu. Lah, kamu menjadi ibu rumah tangga yang solehah, khairunisa Apalagi ketika suami kamu meminta. Gitu ya. Paham kan? Nah. Langsung gak pakai lama. Jangan tunda. Langsung jangan, jangan tunda. Meskipun dalam kondisi yang nggak menyaman, nggak menyakitkan, eh, langsung harus segera diredam. Ini bahaya kalau nggak segera diamankan. Ini kalau nggak ada pengamannya, cari pengaman yang lain, bahaya. Ancamannya sangat keras ketika ada penolakan dengan tambah daudur. Ya, itu dalam nas hadis yang begitu gamblang barakallahu Suaminya minta, moh. Suaminya minta, oke. Marah suaminya. Hati-hati, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Di dalam lafaz yang lain, dilaknat oleh malaikat sampai rujuk pada suaminya. Yang ini nggak usah nggak jangan macam-macam. Ini bahaya ini. Ini kalau tidak ada cari yang lain. Barakallahu Apalagi bab yang satu itu. Kewajiban yang berikutnya ialah kewajiban mengkhidmat sang suami. Yakni kewajiban melayani sang suami dalam urusan dan pekerjaan rumah. Yang dibahas tadi. Istri yang berkewajiban untuk memasak, cuci baju, ngurusi anak, ngurusi suami, bersih-bersih rumah, ngurus rumah yang sebagaimana biasanya. Barakallahu fikum. Ini wajib. Ini wajib. Dicontohkan langsung oleh wanita, wanita mulia di zaman para sahabat. Fatimah adalah putrinya Rasulullah SAW Putri Rasul. Putri Rasul Fatimah. Berumah tangga dengan sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridai mereka semua. Fatimah biasa ngadoni tepung, masak Biasa, sampai tangannya ngapal. Datang ke rumah ayahnya minta pembantu khodim. Beliau lagi tidak ada. Sampai kepada beliau putrinya Fatimah datang ke rumahnya minta khadim pembantu. Ketika malam hari mereka berdua sudah mau tidur, beliau datang dan memberikan bimbingan sesuatu amal yang lebih utama dibandingkan dengan pembantu. Itu Fatimah. Putrinya Rasul. Wanita terbaik putri Rasul. Masak ya masak. Bikin roti ya bikin roti. Barakallahu Apalagi yang Fatimah bukan putrinya Rasul Fatimah puntunya Pak Muhammad orang biasa lebih-lebih lagi wajib mengkhidmat suaminya Asma semoga Allah meridainya putri Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya menikah dengan Zubair bin Awam semoga Allah meridainya pula disebutkan dalam hadis cukup panjang Zubair bin Awam ini nggak punya apa-apa. Nggak -apa. punya ini, nggak punya ini, nggak punya itu. Yang dia punya hanya sepet, sepetak tanah Khaybar yang dipakai untuk tanaman-tanaman biji-bijian segala macam. Ada kuda dan beberapa yang lainnya. Katanya Asma, aku yang mengurusi kudanya Zubair. Kuda. Aku yang mengeluarkannya, aku yang memandikannya, aku yang memberi makan dia. Aku pula yang pergi ke tanahnya Zubair, mengambil biji-bijian dari sana sejauh sekian farsah, sekian kilometer. Hasilnya saya angkat di kepalaku, saya jalan. Itu Asma putrinya orang terbaik umat ini. Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridhoinya. Putri khalifah ngurusi kuda suaminya. Kalau sekarang kuda mobil mereknya kuda kendaraan kalau untuk asma yang keluarkan motor, cuci motor, ngelap-ngelap motor, segala macamnya istri. Cuci mobil, ngelap-ngelap mobil, istri. Dulu kuda atau keledai atau onta. jadi ya bersihkan kandangnya kasih makan segala macam. Ngurusi itu. bahkan lebih daripada itu mengambil biji-bijian dari ladangnya sejauh sekian kilometer. Dipikul sendiri kepalanya. Ini Asma putri Khalifah. Apalagi Asma-Asma yang lain yang bukan putri Khalifah. Asma putrinya Bapak Khalif. Misal. Lebih-lebih lagi wajib mengkhidmat suami, wajib melayani suami, wajib mengurusi rumah, mengurusi anak-anak, wajib sebagai ibu rumah tangga. Dan ingat baik-baik, itu pahala besar. Sedikit pun jangan pernah merasa sebagai pembantu atau babu. Ikhlaskan niat yang jujur, mengkhidmat sang suami, besar pahala. الله فيكم هذا هو Sang suami juga dianjurkan untuk membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetap meringankan pekerjaan istri bagus. Boleh juga e, manggil pembantu meringankan beban pekerjaan dia bisa selama tidak ada hal yang mungkar padanya atau dikasih pembantu-pembantu yang bukan manusia, mesin, nggak ada masalah. Nah gitu ya, dikasih pembantu mesin cuci, taruh, ditaruh, cuci, kering, tinggal setrika, bisa. Dikasih kemudahan kemudahan zaman sekarang ini, bisa. Biasa masa pakai kayu, pakai apa ini namanya kompor gas, bisa Biasa masak nasi, sekarang pakainya rice cooker. Bisa. Ya. Kemudian yang ada boleh. Itu pertanda suami kamu perhatian dengan diri kamu wahai sang istri. Memberi kemudahan kepada kamu dengan perlengkapan rumah tangga yang modern. Bersyukurlah. Selebihnya itu pekerjaan istri. Kewajiban istri barakallahu fikum dalam rumah tangganya. Namanya kewajiban mengkhidmat sang suami. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah kewajiban untuk menyenangkan sang suami. Suami punya hak untuk istimta dengan istrinya. Kapanpun, dimanapun. Dalam kondisi apapun. Kecuali yang dilarang dalam Islam. Namanya hakul istimta. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Selama masih dalam bingkai syarak barokatik. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang istri berpuasa sunnah dalam kondisi suaminya ada tanpa seizin dia. Karena puasa ini mengurangi jatah istimtaknya sang suami. Karena puasa ini membuat sang suami tidak maksimal untuk istimtak dengan istrinya. Tidak boleh. Kalau puasa wajib, iya. Kalau puasa sunnah, wajib izin sang suami. Ada huwa. Barakallahu fikum. Oleh karena ini pula ikhwan fillah azakumullah dianjurkan sangat bagi Pak Sutri untuk berhias bagi pasangannya. Istri berhias untuk suaminya, suami berhias untuk istrinya dengan hal-hal yang tidak diharamkan dalam Islam. Hal yang mubah. Adapun berhias dengan hal yang diharamkan dalam Islam, tidak diizinkan. Atau tasyabuh dengan kufar nggak diizinkan. Atau dengan hal yang membahayakan nggak diizinkan. Yang mubah atau yang syar'i. Ada asal dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya kata Ibnu Abbas ini la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tazayyana li Aku suka, aku ingin, aku senang aku berhias untuk istriku sebagaimana aku senang dia berhias untukku. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walahunna mithlu 'alaihinna bil ma'ruf." Mereka punya hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Hadza huwa. Sehingga dianjurkan sangat untuk mengerjakan hal-hal yang melengkapi istimtaknya, menyempurnakan istimtaknya. Dalam batas syarak barakallahu fikum. Namanya hakul istimta. Yang berikutnya lagi, istri berkewajiban berterima kasih kepada suaminya. Syukur kepada suaminya atas kebaikan-kebaikannya, atas nafkahnya, atas semua yang terkait dengan rumah tangganya. Berterima kasih sangat kepada sang suami. Bentuk syukurnya dia menampakkan kebahagiaan, menampakkan kenyamanan, berumah tangga dengan suaminya, tidak keluh kesah. Dia ucapkan langsung terima kasih kepada suaminya, sanjungan kepada suaminya, menyenangkan hati suaminya, membahagiakan hati suaminya. Suka dan duka bersama dengan suaminya. Bentuk terima kasih di situ. Ini kewajiban seorang istri. Hati-hati jangan sampai suka berkeluh kesah, suka mengingkari kebaikan suami. Sebab dimasukkan dalam neraka naudzubillah min dzalik. Ini terkait dengan kewajiban istri secara global ya. Selebihnya dibahas panjang oleh para ulama dalam buku khusus tentang hak-hak suami istri. Adapun kewajiban sang suami yang pertama kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang sunnah. Bagi yang mampu, nafkah yang wajib standarnya pertengahan masyarakat tempat dia tinggal. Selebihnya adalah sunnah. Suami yang baik akan memberikan hak nafkah wajib bagi istri waziyadah dan dia tambahi misalkan kewajiban dia sebulan tiga juta tambahi lima juta bagi yang mampu bagi yang nggak mampu ya semampunya barakallahu fikum hakun nafkah ingat menafkahi istri itu merupakan infak yang terbaik nafkah yang terbaik sedekah yang terbaik semangat mencari maisha, semangat mencari usaha yang halal untuk menafkahi keluarga. Itu ibadah. Apabila sang istri merasa cukup dengan harta yang dia miliki, ridha, ikhlas, dengan tambah nafkah, maka suami tidak memberi nafkah. Apabila suaminya miskin, suaminya fakir, yang kaya istrinya, yang punya harta istrinya, lalu sang istri dengan ikhlas, dengan ridho, menggunakan harta bendanya, menafkahi suaminya. Maka dapat dua pahala. Pahala nafkah dan pahala silaturahim. Artinya dianjurkan. Tapi ingat suami harus berusaha. Jangan kemudian eh, berleha-leha dan mengharapkan istrinya menafkahi dia. Lah. Itu dengan keridhaan sang istri. Barakallahu fikum. Dari sini sosok suami yang soleh dia akan mencari ma'isyah yang halal untuk keluarganya. Semangat untuk mencari ma'isyah untuk keluarganya. Bukan laki-laki pengangguran. Motivasinya keluarga. Barakalafikum. Mereka adalah pejuang-pejuang keluarga, pahlawan-pahlawan keluarga. Menafkahi mereka dengan yang halal saja. Kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban riayah. <clears throat> Kewajiban menjaga keluarganya, mengawasi keluarganya, mengatur urusan keluarganya, memperhatikan mereka semua. Itu yang namanya riayah atau ra'in. Itu kewajiban suami. Menjaga istri dari mara bahaya. Dijaga, dikasih rasa aman. Terkait dengan tempat tinggal, tempat tinggal yang aman. Di tempat yang aman, di situasi yang aman. Barakallahu fikum di lingkungan yang aman sekaligus menjaga istrinya. Dia memberi perhatian kepada keluarganya, kepada istrinya dengan ucapan, dengan perbuatan, tingkah laku, curahan kasih sayang, mendengarkan masukan-masukan keluarga, mendengarkan curhatan keluarga, memberikan waktu, berjumpa dengan mereka, kumpul dengan mereka, bermain dengan mereka, dan hal-hal yang lain yang syar'i atau mubah yang merupakan bentuk perhatian. Semua dengan kadar kemampuan para klasikum. Nah, ini kewajiban suami. Suami yang soleh, suami yang demikian keadaannya. Ra'in kawam li zaujatih memimpin, mendidik, menjaga, mengawasi, memberi perhatian dengan semua makna riayah di atas. Itu hak istri kewajiban suami. Kewajiban yang berikutnya adalah at-tarbiyah. Wajib bagi suami mentarbiyah istrinya dengan tarbiyah diniyah salihah suami dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan hikmah berjuang mengajarkan ilmu din kepada istrinya. Lalu kepada anak-anaknya. Targetnya ialah menjadi zauja salihah, dzurriyyah salihah dan di kiamah nanti adalah selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka tarbiyah ini kewajiban suami. Suami yang ngajari istri, suami yang mengarahkan istri, suami yang memberikan bimbingan kepada istri. Kalau nggak mampu, ngajak taklim dia. Memberikan pendidikan kepada keluarga dengan selayaknya. Anak juga demikian. Tanggung jawabnya sang suami. Mentarbiah anak-anaknya. Dibantu oleh istrinya. Dan ini yang paling utama, yang paling penting. Barakulahikum. Bukan semata-mata urusan duniawiyah, tapi terkait dengan diniyah, tarbiyah diniyah. Ima sendiri, wa ima diajak taklim, taklim taklim sunnah, mahadiri majalisul ilmi, anaknya dimasukkan di lembaga-lembaga sunnah, lembaga-lembaga salafiyah, wah kata. Sehingga mereka mendapatkan hak tarbiyahnya dan ini yang paling utama. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ikhwanafidina azakumullah hukukul wajibat. Dibahas panjang oleh para ulama dalam bab ini. Ini kunci rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika masing-masing pasangan tahu kewajibannya dan dia tunaikan hak pasangannya dengan ikhlas, dengan amanah, dengan jujur. Barakallahu akan muncul yang namanya sakinah mawaddah warahmah dengan itu. Maka perhatikan baik-baik ini semuanya. Apa kewajiban kamu sebagai suami? Tunaikan dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sejujur mungkin, seamanah mungkin. Ketahui kewajiban kamu sebagai seorang istri Tunaikan dengan seikhlas mungkin Setulus mungkin, seamanah mungkin Sejujur mungkin satu sama lain saling mengerjakan kewajibannya. Satu sama lain saya menunaikan hak pasangannya dengan ikhlas. Maka akan tercapai rumah tangga yang betul-betul menenteramkan sakinah, mawadah warahmah. Ini kuncinya. Barakallahu fikum. Saya persingkat dikarenakan sering sampaikan dan pembahasan ini cukup panjang di buku-buku para ulama kitab yang membahas masalah pernikahan, rumah tangga dan segala macamnya itu kebanyakannya membahas bab ini, hak dan kewajiban pasutri. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan poin sebelumnya barakallahu fikum, gabungkan semuanya jadi satu, terapkan. Maka rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang romantis, yang harmonis, yang mendamaikan hati, sejahtera dan rumah tangga kita bernilai ibadah berpahala di sisi Allah taala barakallahu fikum sehingga bahagia dunia bahagia agama dan bahagia di yaumul qiyamah nanti wallahu a'lam bissawab ini yang sudah diutarakan barakallahu fikum dan insyaallah pertemuan terakhir ba'dal maghrib nanti sedikit kita singgung terkait dengan prahara rumah tangga barakallahu fikum dari tadi yang indah-indahnya akan disinggung terkait dengan peraharanya. Barakalasikum. Supaya imbang ya. Jangan dikira rumah tangganya indah terus romantis terus. Lah, namanya rumah tangga manusia pasti akan muncul error, trouble, bahkan prahara. Akan disebutkan Insya Allah secara globalnya apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Barakalasikum. Sementara cukup. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك